بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة sekalian yang Allah muliakan marilah kita melanjutkan pembahasan tentang صفات الحروف Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang mukaddimah dari pentingnya mempelajari sifat-sifat huruf. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan memasuki pembahasan tentang sifat huruf yang mempunyai lawan. Sifat huruf yang memiliki lawan ada lima dan lawannya lima ya lawannya 5 menjadi berjumlah 10 ditambah nanti dengan sifat bainiyah bainiyah atau tawassut jadi 11 Adapun yang pertama adalah hamas dia lawan dari sifat jahar jadi huruf hijaiyah ada yang disifati dengan sifat hamas dan lawan sifat hamas ini adalah jahar. Apa yang dimaksud dengan sifat hamas? Sifat hamas adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Perhatikan, ketika mengucapkan huruf-huruf hamas banyak udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Dan huruf-huruf hamas berjumlah 10 terkumpul atau tergabung dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. yakni fa ha sa ha, shin, kho, sod, sin, kaf, dan ta. Ketika kita mengucapkan huruf fa misalkan, itu ada banyak banyak udara yang mengalir atau nafas yang mengalir ketika mengucapkannya. Contoh fa, fi, fu, af. Ya. Adapun jahar adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak eh, serta banyak tertahannya aliran nafas atau udara ketika huruf itu dibaca perhatikan ketika mengucup, mengucapkan huruf ba ya ba bi bu ab maka tidak banyak ya atau nafasnya tertahan. Nafasnya atau udaranya tertahan. Ya. Dan begitulah sifat-sifat e, dari dan begitulah huruf-huruf dari yang bersifat dengan sifat jahar dengan sifat jahar ya dan huruf-huruf jahar adalah selain huruf-huruf hamas huruf-huruf jahar itu selain huruf-huruf hams ya jadi sekali lagi kita harus hafal apa itu huruf-huruf hamas huruf hamas ada 10 fahathahu syakhsun sakat yakni fa ha sa ha shin kho sod sin kaf dan ta sekali lagi ter, terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat dan bisa dilihat di halaman 24 ya mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh